Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha amma ba'd. Kita lanjutkan barakallahu fikum bacaan kita terhadap syarah Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahmatullahi alaih. Sekarang kita masih berada pada pembahasan keutamaan segenap para sahabat. Yang terakhir kita ambil kemarin adalah keutamaan siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi khulafa ar-rasyidun yang paling afdal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abdullah bin Utsman. Ingat-ingat ya apa namanya? Abdullah bin Abi Kuhafa. Abu Kuhafa ini bapaknya Abu Bakar, namanya Utsman. Abdullah bin Utsman. Abdullah bin Abi Kuhafa. radhiyallahu anhu. Kita lihat. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengujinya pada ayat yang sudah kita baca kemarin mengenai apa? Awal mulanya Abu Bakar Siddiq bersumpah tidak ingin memberikan nafkah kepada Mistah bin Usasah. Mistah bin Usasah Siapa? Mistah bin Usasah. Paham ya? Barakallahu fiikum kita lihat. Wa hadhihi ayatu nazalat fi Abi Bakar radhiyallahu anhu lamma aqsama alla yu'ti Mistah ibn Usasah syai'an minal mal. Ini namanya, perhatian baik-baik. Ayat ini turun mengenai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tatkala beliau bersumpah untuk tidak memberikan apa? nafkah kepada Mistah bin Usasah. Nah, syai'an minal mal, tidak memberikan sedikit pun harta kepada Misbah bin Usafah. Wa kana qariban lahu yunfiqu alaihi. Padahal dulunya apa? Awal mulanya Bakar enggak senafkah kepada dia, kerabatnya masih kerabatnya. Falamma in khada'a bil ladzina takallamu fil ifki. Namun tatkala dia menipu, eh, ikut andil nah barakallahu fikum dengan orang-orang yang berbicara masalah ifk, ingat-ingatnya. Ifkun ini tuduhan yang dusta yang ditujukan kepada ummil mukminin ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu Kisahnya dikenal apa? Kisah tuduhan. Kisah tuduhan Aisyah ummul mukminin berzina. Tuduhan tapi ya, yang menyebarkan oknum yang sangat jahat. Raisul munafikin. Siapa namanya? Raisul munafikin. Siapa namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Tercatat upayakan. Pentolan orang-orang munafikin, pemimpinnya pembesarnya Abdullah bin Ubay bin Salul, Raisul Munafikin. Yang belum tercatat dan tercatat ini ya. Hamzah, ayo na'am. Mahum, ayo, jangan sampai keliru. Nah, saat itu yang menyebarkan berita tersebut kemana mana itu Abdullah bin Ubay bin Salul menuduh bahwa Aisyah ummul mukminin berzina dengan salah satu sahabat Rasulullah. Siapa sahabatnya ini kemarin? Sofwan. Bin Ewa, Sofwan bin Mu'attal As-Sulami, bukan Sofwan ya, Sofwan. Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Jadi Abdullah bin Ubay bin ini kurang ajar sekali. Menyebarkan isu yang tidak benar. Akhirnya Rasulullah sempat diam Rasulullah. Abu Bakar Siddiq pun sempat sedih. Aisyah Umul Minin apalagi sedih. Akhirnya Allah Taala apa? Dengan sabarnya Ummul Minin turunkan surat An-Nur. Surat An-Nur, aku lihat kisahnya itu baca sendiri itu. Awal mulanya kisahnya sangat bagus di situ nanti pun menjelaskan tentang bagaimana sabarnya umil Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Bayangkan itu. Nah, diturunkan surat An-Nur dalam rangka pembelaan terhadap umil Mukminin. Allah musta'an. Orang-orang munafikin, kita lihat. Wa saddaqahum wa takallama ma'ahum. Mistah bin Usatah ini ternyata ikut campur dia. Membenarkan ucapan mereka dan juga berbicara bersama mereka. Ghadiba alaihi Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar marah. Wa aqsama alla yu'tiyah. Kemudian bersumpah untuk tidak ngasih nafkah pemberian kepada Mistah bin Usafah ini. anzalallahu hadhil ayah kemudian Allah Taala turunkan ayat ini la ya'tali yakni la yahlif. Jangan bersumpah. Namanya ingat-ingat sumpah itu bukan apa? Bukan sekedar ucapan. Di balik sumpah tersebut kalau antum tidak nah menunaikan konsekuensi dari sumpah tersebut ada tiga kafarah. Wallahi demi Allah aku nggak akan masuk ke rumah si fulan ternyata si fulan orangnya baik, jujur, adil, amanah. Kita sadar gitu loh. Sudah terlanjur sumpah, bagaimana? Mau gak mau kita harus batalkan sumpah ini. Nah, boleh batalkan dulu baru kafarah, boleh kafarah dulu baru batalkan. Paham ya? Nah, karena apa? Karena nanti kafaratul yamin. Kafarah bagi sumpah ada tiga pilihan. Kafarah bagi orang sumpah ada tiga pilihan. Apa saja? Bebaskan budak kalau mampu. Kedua, Ngasih makan 10 orang miskin sampai kenyang. Ketiga, puasa tiga hari berturut-turut. Jadi kalau antum sumpah, upayakan niat baik-baik, jangan bermudah-mudahan sumpah. Wallahi demi Allah aku enggak akan masuk rumah semburan. Ternyata masuk. Berarti sudah membatalkan sumpahnya kan? Kafarahnya tiga tadi milik. Bebaskan budak kalau punya budak. Paham ya? Kalau enggak punya budak, ngasih makan orang miskin 10 orang sampai kenyang. Kalau belum kenyang kasih terus. Memang benar syaratnya seperti itu. Syaratnya sampai kenyang. Dulu ketika di damat kisahnya tak ulang lagi ya. Dulu seringnya kalau ada kafarah itu yang dipanggil orang Indonesia. Kalau orang bisa cepat kenyang. tahu ya? Dikasih berapa maunya? Sekian-sekian enggak dikasih gitu. Nah, nanti untuk 10 orang ya, ya. 10 orang dengan uang tadi itu orangnya ngomong nanti kalau belum kenyang ngomong. Karena syaratnya apa kenyang. Nah, kemudian setelah itu dia ngecek lagi udah kenyang, alhamdulillah udah selesai. Belum ada Suatu ketika pernah kejadian ternyata belum kenyang. Sudah kenyang? Sebagian sudah, sebagian belum. Dikasih lagi sampai kenyang. Paham ya? Seperti itu. Nah, kalau nanti antum mau merasakan ya kayak mana? sana. Allah musta'an. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana maksudnya itu orang bersumpah itu enggak sembarangan. Oleh karena itu Allah tegur ini ya, wala ya'tani ya'ni la yahlif. Jangan bersumpah. Ulul fadl. Itu orang yang memiliki keutamaan. Fa wasafa Abu Bakar bi annahu min ulil fadli Allah Taala sifati Abu Bakar bahasanya beliau termasuk apa? Orang yang memiliki keutamaan. Wa fil ayatil ukhra dan di dalam ayat yang lain illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladziina kafaru saniyatnain. Jika kalian tidak menolongnya, maka sungguh Allah Taala pun akan menolongnya. Yaitu ketika Allah Taala mengeluarkan dia nam atau mengeluarkan orang-orang kafir, na barakallahu fikum saniyasnain. Maksudnya apa? Maksudnya mengeluarkan mereka tidak melihat Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Karena saat itu Rasulullah mau berangkat kemana? Ke Madinah hijrah. Paham ya? Jadi ketika itu kaum muslimin yang lainnya para sahabat sudah hijrah lebih dulu. Tapi Rasulullah dan Abu Bakar sengaja di akhir. Nah, waktu itu bermalam di rumahnya siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di malam itu orang-orang kufar Quraisy sudah mengepung rumahnya Ali bin Abi Thalib. Karena tahu Rasulullah di dalam itu. Jangan sampai keluar. Ternyata Allah Ta'ala apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidurkan mereka semuanya. Riwayatnya mengatakan ditaburkan tanah, pasir itu riwayatnya lemah. Paham ya? Riwayat yang sahihnya ditidurkan. Jadi Abu Bakar sama Rasulullah keluar gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Nah, saat itu apa? Pergilah Rasulullah dan Abu Bakar nah menuju kemana? Ke Madinah. Tapi istirahat terlebih dahulu, sembunyi di gua apa? Gua sur. Eh? Eh, Wahyurah lain lagi ya. Nah, Wahyurah itu menerima wahyu pertama kali ya. Nah, di situ nanti barakallahu fikum Rasulullah apa? Rasulullah menyewa salah satu orang kafir sebagai penunjuk arah jalan. Menyewa satu orang kafir sebagai penunjuk arah jalan. Nah, barakallahu fikum, siapa orang kafir yang disewani, Husain? Awal. Yusuf Ya apa? Umar Siapa? Yang jelas ngomongnya Siapa orang yang disewa sebagai penunjuk arah ini? Pakar dalam jalan dia Dia mengatakan nanti kalau bertiga hari Kamu datang ke gua sur tersebut Siapa Abdur Razak? Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid. Paham ya? Abdullah bin Uraikid. Nah, barakallahu fikum. Nah, kisahnya ini ayat tadi itu mengenai ketika di gua tersebut. Di gua tersebut orang kufar dan nyari itu. Kemarah mana kemana ini Abu Bakar Rasulullah? Ternyata sudah sampai di mulut gua atasnya itu. Kalau lihat ke bawah, nampak Abu Abu Bakar cemas khawatir. Ya Rasulullah, "Lau anna ahadahum nadara tahta qadamaihi la abasarana." Ya Rasulullah, kalau seandainya salah seorang di antara mereka melihat di bawah telapak kakinya, lihat di bawah itu, kita akan nampak. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bisnaini Allah salisuhuma? Wahai Abu Bakar, apa pendapatmu? Kita berdua dengan Allah yang ketiga. Jangan khawatir maksudnya, ternyata benar. Nah, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala tidak menyanyikan mereka enggak ada yang tahu sama sekali. Pulang eh, dalam keadaan tangan kosong mereka. Akhirnya melakukan apa? Sayem apa? sayembara, melakukan sayembara. Barang siapa yang bisa mendatangkan Rasulullah atau Abu Bakar hidup atau mati selain itu ya, akan diberikan hadiah 100 ekor unta. Paham ya? 100 ekor unta. Ini 100 ekor unta enggak sembarangan. Unta itu harganya mahal. bang ya? Akhirnya ada orang tertarik di daerah Mudlij. bang ya? Ada daerahnya Mudlij di situ, ada orang yang tertarik ingin dapat sayembara tadi dia ngejar Rasulullah dan Abu Bakar tapi nggak bisa ketangkap. Siapa orangnya ini? Siapa orangnya? Ini? Husain Surakah bin bin Malik. Surakah bin Malik. Akhirnya masuk Islam suatu ketika. Syahidnya para fikum kita ulang lagi. Man huma isnan? Siapa dua orang yang berada di gua tersebut? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar hadza bil ijma'. Ini enggak ada perselisihan, ijma' sudah. Abu Bakar Rasulullah SAW. Lah kalau dalam 2-3 hari yang ngirim makanan siapa kira-kira? Yang ngirim makanan siapa kira-kira? Tiga hari di Kuwaitan butuh makan. Yang ngirim makanan siapa siapa kira-kira? Ada orangnya enggak? Atau dikasih makan maknawi gitu? Atau ada orang yang ngirim makan? Siapa? Abdurrahman bin Bakar, anak Abu Bakar. Mami, ya? anak Abu Bakar ngirim makanan. Mami, anak ya? barakallahu seperti itu. Allahu musta'an. Kemudian kita lihat di sini, na'am barakallahu fikum wa Idhuma fil ghari id yaqulu li sahibih. Yaitu ketika dua orang tersebut dalam gua dan salah satunya berkata kepada temannya, sahabatnya maksudnya, asbatalahu suhbata li Rasulillah sallallahu Nah, di sini telah menetapkan tentang apa? Nah, sahabat Abu Bakar tersebut kepada Rasulullah SAW maksudnya apa? Memang sahabatnya, dan sahabat yang mulia. Naam. Fa Abu Bakr huwa abdul sahaba kama nataqat biha bihadzal bihadza ahaditsus sahihatun fil Bukhari wa ghairih. Maka Abu Bakar Siddiq adalah sahabat yang paling afdal sebagaimana telah berbicara dengan perkara ini hadis-hadis yang sahih di dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim dan juga yang lainnya. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau tanya orang siapa yang paling afdal dari kalangan para sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wa huwa afdalu hadil ummah. Yang mana beliau adalah orang yang paling afdal dari kalangan umat ini. Paham ya ini setelah Rasulullah tapi ya. Nah barakallahu fiikum. Wa dzalika lisabiqatihi fil Islam wa munasaratihi Rasul, wa mulazamatihi lahu. Kenapa Pak dikatakan orang yang paling afdal untuk umat ini? Dikarenakan dahulunya Abu Bakar tersebut termasuk orang yang pertama kali masuk Islam dan pertolongan beliau kepada Rasulullah dan senantiasa beliau mulazamah bersama Rasulullah SAW. Dari kalangan para lelaki yang dewasa pertama kali masuk Islam Abu Bakar Siddiq. Dari kalangan anak-anak Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan wanita Dari kalangan orang dewasa siapa pertama kali masuk Islam tadi? Eh? Antum kemana? Eh, siapa? Dari kalangan orang yang dewasa yang pertama kali masuk Islam tadi? Wallahualam, dengarkan baik-baik. Siapa tadi Husain? Umar <laughs> Abu Bakar nahu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ingat-ingat, tercatat terbanyakan Dari kalangan anak kecil siapa pertama kali masuk Islam? Belum juga. Hah? Perhatikan baik-baik. Siapa tadi? Abu Bakar dari kalangan orang besar. Dari kalangan anak kecil? Belum juga. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan wanita? Dari kalangan wanita Yusuf Khalid Sama Khadijah bintu Khuwailid dan Khuwailid Khadijah bintu Khuwailid Paham ya? Khadijah bintu Khuwailid Jadi dari kalangan laki-laki dewasa Abu Bakar Dari kalangan anak-anak Ali bin Thalib Dari kalangan wanita Khadijah bintu Khuwailid Upayakan tercatat eh, Antum pastikan baik-baik ya Namu juduka jangan seperti keadaan ini wujudnya antum jangan seperti enggak adanya gitu loh. Jadi diperhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum. Nah, tutup yang terakhir. Walamma mata Rasulullah sallallahu alaihi ajma'atul ummah ala ikhtiyari Abu Bakar. Ketika Rasulullah meninggal dunia, umat ini sepakat ijma' untuk memilih Abu Bakar. Walamma tadda man irtadda min al-Arab dan tatkala orang-orang Arab murtad saat itu, falladhi sabata fi wujuhihim wa qatalahum Abu Bakar. Yang masih kokoh di hadapan mereka dan merangi mereka adalah Abu Bakar Siddiq, bayangkan. Murtad kenapa? Enggak mau bayar zakat. Setelah Rasul meninggal itu banyak orang yang tidak mau bayar zakat. Akhirnya Abu Bakar Siddiq nah memerangi mereka. Wallahi la uqatilanna man faraqa bainas salati waz zakat. ya? Demi Allah, sungguh kami akan merangi orang yang memisahkan salat dan zakat. Karena ketika Rasul masih hidup mereka bayar, bayar zakat. Ketika Rasul meninggal kenapa enggak membayar zakat? Diperangi sampai mereka bayar zakat kembali. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu hatta sabbatallahu bihi hadzal din wa qama'a bihi ahla riddah wa fadailuhu katsiratun radhiyallahu anhu hingga Allah telah kokohkan dengan sebab Abu Bakar agama ini dan Allah SWT hancurkan Allah taala lumpuhkan ahli riddah orang-orang yang murtad wa fadailuhu katsiratun radhiyallahu anhu dan keutamaannya sangat banyak Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu oleh karena itu sampai para ulama siapa itu kalau enggak salah ya Ali bin Madini ya Ali bin Madini mengatakan Nah barakallahu fikum dengan semakna nasarallahu hadzal din imamain. Allah taala menolong agama kita ini dengan dua imam. Al Imam Abu Bakar Riddah wal Imam Ahmad bin Mihnah. Paham ya? Nah barakallahu fikum yaitu Imam Abu Bakar ketika masa-masa riddah orang pada murtad enggak mau bayar zakat tadi itu. Kemudian siapa? Kemudian Al Imam Ahmad bin Hambal ketika masa-masa apa? Mihnah. Mihnah itu Nah, fitnah apa? Fitnah bi khalqil Quran. Jadi saat itu orang-orang apa? Orang-orang rakyat sipil diharuskan mengatakan Al-Qur'an makhluk. Paham ya? Tapi Imam Ahmad bin Hambal tidak mau, dia kokoh mengatakan Al-Qur'an kalamullah khairu makhluk. Paham ya? Hingga beliau dipenjara, disiksa, ditambuk barakallahu fikum. Nah seperti itu saat itu. Paham ya? Tapi dalam keadaan seperti itu Imam Ahmad tetap kokoh dan mengatakan Al-Qur'an kalamullah khairu makhlukin. Paham ya? Seperti itu. Naam ikhwani fi din azza jalla, Kita cukup sampai sekian dulu. Naam nasallallahu alaihi wa sallam wasallam fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.